Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Yakub Saya mau tanya masalah Isra Mi'raj Waktu Nabi diangkat ke langit ketujuh Ditunjukkan surga dan neraka Waktu ditunjukkan neraka itu ada orang yang disiksa yang sangat dasar yang ngeri Dosa-dosa apa itu? Katanya saya mendengar jarimu balik itu akibat dia itu memakan harta anak yatim piatu. Tolong dijelaskan ya apa tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Sayyidina Muhammad SAW alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan ditampakkan kejadian-kejadian yang luar biasa termasuk ditampakkan surga dan ditampakkan neraka. Bukan saja urusan makan harta anak yatim, di saat itu juga ditampakkan pezina, hukuman bezina juga hukuman orang yang malas-malasan dalam sholat dan sebagainya dan itu benar karena riwayat sahih riwayat benar cuman loh kan kiamat belum tiba ini pertanyaan mungkin yang lebih penting kan belum ada kiamat bagaimana ada neraka waktu itu ketahuilah Nabi Muhammad waktu itu melakukan perjalanan yang sudah tidak ada hubungannya dengan waktu dan jarak yang memperjalankan adalah Allah jadi Nabi sudah dibukakan oleh Allah. Jadi kejadian yang akan datang juga sudah diketahui saat itu. Jadi ini adalah ini hal yang namanya mukjizat. Waktu Nabi diperjalankan sudah tidak masuk hitungan waktu. Karena yang menjalankan yang punya waktu, yang memperjalankan yang punya akhirat. Jadi ulama mengatakan Nabi melihat neraka sebenarnya. Orangnya belum mati tapi Nabi dibukakan. Namanya kasyaf itu. Allah bukakan untuk Rasulullah. Ini masa ghaibiyat. Allah melihat Nabi diperlihatkan jadi kejadiannya itu adalah ahli neraka yang benar-benar padahal orangnya mungkin belum lahir waktu itu tapi Nabi Nabi saat itu sudah lintas waktu dan lintas tempat bahkan Nabi langsung berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini jadi kejadian itu benar diperlihatkan oleh Allah untuk Rasul Rasulullah sallallahu alaihi termasuk nanti diperlihatkan ahli surga orang yang sedekah tiba-tiba uh, waktu menuai padi ini belum selesai di belakangnya sudah tumbuh lagi menuai dan begitu seterusnya itu adalah kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan itu benar ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua adalah itu adalah isyarat tentang adanya seksa kubur tapi pendapat ini dua-duanya adalah benar bahwasanya itu yang dilihat Nabi adalah nyata bukan hayal Nabi bukan orang berhayal sebab Allah yang memberjalankan Nabi sehingga itu nggak butuh waktu itu kejadiannya nanti di akhirat nanti tapi sudah dilihatkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu sudah lintas batas waktu Nabi Allah kalau pengen waktu itu kan ciptaan Allah sehingga kalau Nabi Muhammad diperjalankan dalam waktu singkat yang punya waktu Allah nggak butuh waktu lagi meluncur meluncur perjalanan sesaat jarak nggak penting lagi karena jarak yang punya Allah ada hal yang lebih penting urusan akidah mumpung dia beliau bertanya tentang Isra Mi'raj waktu Nabi SAW di atas langit ketujuh kemudian naik lagi satu tempat yang sangat istimewa lalu Nabi berdialog langsung dengan Allah kemudian setelah itu mendapatkan wahyu sholat 50 waktu kemudian turun kepada Sayyidina Musa alaihissalam kata Sayyidina Musa umatmu kecil mintalah kau diskon pengurangan dari Allah naik lagi dikurangi lima turun kata Nabi Musa masih keberatan naik lagi turun naik lagi turun naik lagi turun, naik lagi, turun ini biasanya orang yang mendengar kisah Isra Mi'raj pulang membawa akidah yang sesat dan menyesatkan apa itu? akidah meyakini Allah nongkrong di atas sana awas hati-hati ini akidah mujassimah Allah bukan nongkrong di atas sana Allah tidak butuh tempat Allah yang mau menciptakan tempat Allah ada enggak butuh tem tempat cuman ini pertanyaan ini ganjel apalagi orang itu sering nonton Ramayana sama Baratayuda atau sering dengar wayang ada kayangan situ pusing nanti tambahan Nah. Ini harus dijelaskan bahasanya. Ini masalah akidah al-sunnati wal jamaati al-ash'ariyati bagaimana? Allah tidak butuh tempat. Lalu bagaimana ini? Saya bawa kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa alaihissalam wa "Allah Musa takrima. Pernah diajak bicara oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad pernah diajak bicara oleh Allah. Waktu itu Sayyidina Musa berada di atas bukit Tursina. Nabi Musa berada di bukit Tursina. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Di saat kita berbicara, kita mengatakan Sayyidina Musa berada di Bukit Tursina, bukan karena Allah berada di Bukit Tursina. Itu tempatnya Sayyidina Musa. Bukit Tursina tempat pijakan kaki Nabi Musa. Allah di mana? Allah gak butuh mana-mana. Yang jelas Allah mengajak bicara Nabi Musa waktu Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Allah di mana? Allah gak butuh mana-mana. Karena Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh kursi. Allah yang menciptakan arsy dan kursi. Begitu juga waktu Sayyidina Muhammad naik turun bukan karena Allah di atas lalu Nabi Muhammad ke atas, bukan. Karena tempat itu tempat istimewa yang telah Allah siapkan untuk Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah, tempatnya Nabi Muhammad. Makanya waktu Nabi Muhammad sampai Nabi Musa ingin minta karena sesuatu yang sangat berat, Nabi Muhammad kembali ke tempat istimewa tersebut yang sudah disiapkan oleh Allah itu di tempat tersebutlah Nabi Muhammad memohon turun lagi ke tempat itu bukan karena Allah ada di situ karena Allah tidak butuh tempat kabarannya yang lebih mudah adalah kita sholat di masjid bukan karena Allah ada di masjid karena ini tempat yang disucikan diagungkan kita harus tawaf di Ka'bah bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah karena itu tempat mul mulia dan juga Allah telah menyiapkan untuk Nabi Muhammad tempat mulia ini loh jangan sampai ada yang berkata Allah ada di atas sana ini awas akidah-akidah ini membahayakan ini ada pertanyaan Allah di mana di langit? Iya, nah, Allah ada gak butuh langit? Allah ada tidak butuh langit. Ini akidah yang harus kita yakin. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsh, Allah tidak butuh itu semua. Sebelum Allah menciptakan arsh, Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah sudah ada, tidak, sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsh, Allah tetap ada. Seperti sebelum menciptakan arsh, nggak butuh arsh. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsh. Allah yang menciptakan arsh. Ada sekelompok kaum mujassimah mengatakan katakan Allah ada atas arus, di atas kursi lalu kalian di kursi, ada arus adalah tempat pijakan kakinya di atas kursi, lalu betisnya menjeluntur kemudian akan menetes keringat-keringat yang jadi malaikat lah ini kan seperti orang nonton cerita dewa-dewi dalam Ramayana kan namanya nggak begitu, Allah tidak seperti itu Allah tidak seperti dalam hayalanmu karena Allah yang menciptakan hayalanmu ini masalah keyakinan kadang-kadang Eh, para asatid lupa menjelaskan ini sehingga orang pulang ke rumah karena asik naik turunnya tadi menghayal Allah ada di di atas dan jangan eh, ini ini ini, ini adalah masalah akidah baik Insya Allah saya sebutkan akidah karena Isra Mi'raj ini penting lebih penting dari yang lainnya karena banyak orang sesat di sini Allah ada tidak butuh tempat yang menciptakan tempat adalah Allah jangan dikatakan Allah bertempat jangan dikatakan Allah di mana Allah yang menciptakan mana-mana Allah tidak butuh mana-mana seperti kata Imam Ali Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kama kan Allah itu ada sebelum menciptakan tempat dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat bukan lalu nongkrong di atas <laughs> gitu ya Allah adam bisawab